قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن برجزبة الجعفي مولاه البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء ابنة أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها قالت dari Asma putri Abu Bakar radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau berkata Ataitu Aisyah hina khasafat syams Aku mendatangi Aisyah ketika sedang terjadi gerhana matahari والناس قيام وهي قائمة تصلي dalam keadaan manusia ketika itu mereka sedang mengerjakan salat dan Aisyah demikian pula sedang berdiri mengerjakan salat faqultu ma nas maka aku pun bertanya ada apa dengan manusia apa yang terjadi fa asyara biyadiha nahwa sama maka Aisyah pun mengisyaratkan dengan tangannya ke arah langit. Faqala subhanallah. Sambil dia mengatakan subhanallah. Faqultu ayah. Maka aku bertanya apakah ini termasuk tanda yaitu tanda kekuasaan Allah qala bi siha an maka Aisyah mengisyaratkan dengan kepalanya menjawab iya falamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam حمد الله وأثنى عليه الله Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai mengerjakan salat maka beliau memuji Allah dan menyanjung Allah azza wa jal thumma qala lalu beliau mengatakan ma min syai'in lam arahu illa qad ra'aituhu fi maqami tidak ada sesuatu apapun yang aku belum melihatnya melainkan aku telah melihatnya di tempat aku berdiri di sini. Hatta jannata wan nar. Hingga aku melihat surga dan melihat neraka. Wa uhiya ilayya annakum tuftanuna fil qubur qariban min fitnatil dajjal. Dan telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan diberi ujian di alam kubur kalian yang mendekati fitnah الدجال فأما المؤمن أو المسلم لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول Adapun seorang mukmin atau seorang muslim, aku tidak mengetahui perkataan yang mana yang diucapkan oleh Asma, maka dia yaitu seorang mukmin atau muslim, maka dia akan menjawab, Muhammadun ja'ana bil bayyinati fa ajabna wa amanna. Muhammad dia datang kepada kami dengan membawa penjelasan dan bukti-bukti maka kami pun memenuhi ajakannya dan kami beriman fayuqalu nam salihan alimna annaka muqin maka dikatakan kepadanya tidurlah istirahatlah engkau dalam keadaan baik dan kami telah mengetahui bahwa engkau termasuk orang yang yakin وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول Adapun seorang منافق atau seorang yang ragu tentang agamanya, aku tidak mengetahui ucapan yang mana yang disebutkan oleh Isma. maka dia menjawab la adri. semihtu nasa yaquluna syai'an faqultuh. Aku tidak mengetahui. Aku hanya mendengarkan manusia mengucapkan sesuatu maka aku pun mengikutinya. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد الشاهد من هذا الحديث لباب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكتاب الاعتصام في قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر فتنة القبر وأنها عظيمة جدا قريبا من فتنة الدجال مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال ومع ذلك يقول تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال وهذا يدل على أنها فتنة عظيمة جدا وهنا يأتي الشاهد وهو أن مما يعصم من هذه الفتنة الاعتصام بالكتاب والسنة لأن الرجل الذي سئل في قبره أجاب بالصواب Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan dua kalimat syahadah serta bersalawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluarganya, para sahabatnya dan yang mengikuti mereka hingga hari kemudian. Lalu dia mengatakan bahwa yang menjadi inti dari hadis ini yang berkaitan dengan bab al-ihtida' bi sunan Rasulullah mengikuti sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaitannya dengan pembahasan kitab al-ihtisab bil kitab wa sunnah berpegang teguh pada kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu terletak pada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan tentang fitnah kubur dan bahwasanya fitnah kubur merupakan fitnah yang sangat dahsyat yang sangat besar mendekati fitnah al-masih ad-dajjal dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa tidak ada fitnah yang paling besar mulai dari diciptakannya makhluk yang pertama Adam alaihissalam hingga tegaknya hari kiamat yang lebih besar dan lebih dahsyat dari fitnah al-Masih ad-Dajjal. Namun yang menunjukkan besarnya fitnah al-Masih ad-Dajjal Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan di dalam hadis ini bahawa sesungguhnya kalian akan alam kubur kalian mendekati fitnah Al-Masih Ad-Dajjal maka ini menjelaskan kepada kita bahwa fitnah kubur merupakan fitnah yang sangat dahsyat maka disinilah datang penyebutan inti dari hadis ini di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa orang yang terjaga dari fitnah adalah seseorang yang berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab lelaki yang ditanya di alam kuburnya ini mampu menjawab dengan kebenaran. وهذا الحديث في هذا الباب أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى مختصرا مقتصرا على محل الشاهد وإلا فقد ورد هذا الحديث مبسوطا في غير هذا الباب وفيه أن الرجل المؤمن يسأل في قبره عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول محمد جاءنا بالبينات فأجبنا وآمنا فإجابته في الدنيا وإيمانه وعلمه بأنه جاء بالبينات دليل على اعتصامه بالكتاب والسنه وهذا الاعتصام أنجاه من فتنة عظيمة هي أعظم من كثير من فتن الدنيا ألا وهي فتنة القبر عند أن يأتي الملكان منكر ونكير ويجلسان العبد وحيدا فريدا فيسألانه فيثبته الله عز وجل إذا كان مؤمنا موقنا فيجيب وينجو من هذه الفتنة نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يعيدنا وإياكم من فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال Hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala di dalam bab ini secara ringkas dan beliau hanya menyebutkan apa yang menjadi inti dari korelasi hadis ini dengan bab yang disebutkan. Dan telah disebutkan hadis ini secara panjang lebar pada selain bab ini. Dan di dalam hadis ini diterangkan bahwa seorang yang mukmin dia akan ditanya di alam kuburnya tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian dia pun menjawab Bahawa beliau adalah Muhammad yang datang kepada kami dengan membawa bukti-bukti dan penjelasan-penjelasan. Lalu kemudian kami pun memenuhi ajakan tersebut dan kami beriman kepadanya. Maka jawabannya dalam kehidupan dunia di mana dia mengimaninya dan meyakininya mengetahui dengan penuh keyakinan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan membawa hujah-hujah yang jelas yang ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa hamba ini berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sikap komitmen beliau terhadap kitab Allah dan sunnah menyelamatkan hamba tersebut dari fitnah yang besar Jadi ini adalah perbuatan fitnah yang dahsyat. Lebih dahsyat dari setiap banyak fitnah yang ada di dunia ini. Yaitu fitnah kubur. Ketika dua malaikat mendatanginya. Yaitu mungkar dan akhir. Lalu kemudian mendudukkan hamba tersebut dalam keadaan dia sendirian. Dan kedua malaikat itu pun bertanya kepadanya. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla memberi kesombongan kepada hamba tersebut. Apabila dia seorang hamba yang mukmin, yang yakini, maka dia pun menjawab dengan jawaban yang benar. Dan ini adalah merupakan bentuk kekokohan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba dan menyelamatkan dia dari fitnah. Maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla Semoga Allah tabarak wa taala memberi keturunan kepada kami dan kepada antum sekalian dengan ucapan yang kokoh dengan al-qaul dalam kehidupan dunia demikian pula di akhirat dan semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kami dan kalian dari fitnah hidup dan fitnah mati serta fitnah al-nabi dajjal وأما المنافق فقد سقط في هذه الفتنة لأنه لم يكن في الدنيا معتصما بالكتاب والسنة بل قد كان عدوا لله ورسوله في الباطن فسلم في الدنيا حيث الحكم على الظاهر من كثير من العقوبات ولكنه يبدأ خزيه وهوانه وعذابه في البرزخ ثم في عرصات القيامة ثم يكون من الخالدين في النار عياذا بالله فإنه لم يستطع الجواب في القبر مع أنه كان يجيب في الدنيا لكنه كان يجيب كذبا وكان يتكلم نفاقا فلم ينفعه ذلك على كل سؤال من منافق مثلا صنعوا دينك فالجسد الفتنه ليش الفتنه قبور disebabkan karena dia tidak berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dia termasuk musuh Allah dan Rasulnya di dalam batinnya. Meskipun dia selamat dalam kehidupan dunia dari sisi hukuman secara zahir karena dia seorang munafik maka dia selamat dari setiap hukum kehidupan dunia. Namun kehinaan itu bermula setelah dia mati dan dia dalam keadaan hina, dalam keadaan rendah dan dalam keadaan diadab di alam barzakh. Lalu kemudian pada hari kiamat kelak dia termasuk di antara orang-orang yang dikekalkan tinggal di dalam neraka Allah. maka ini menyebabkan dia tidak mampu menjawab di alam kuburnya. Meskipun dalam kehidupan dunia, dia bisa menjawabnya. Namun, dia hanya mengucapkannya dengan ucapan secara wahir dan tidak diimani secara wahir. Dia mengucapkannya dengan penuh kemunafikan dan hal itu tidak akan memberi manfaat baginya pada saat dia masuk ke alam batin. وفي هذا الحديث أن التقليد في العقائد والإيمان من غير علم فلا يقين ولا صدق غير نافع لصاحبه عند الله عز وجل ولذلك كان السلف يسمون المقلد في الفروع إمعة فكيف في أصل الأصول في الإيمان وفي التوحيد فلا بد من العلم والصدق والإخلاص واليقين والقبول والإذعان والمحبة ونحو ذلك من الشروط المعتبرة في هذا الباب وإلا تضرر الإنسان أعظم الضرر قياما بالله Tidaklah من ini ما kepada kita bahwa berpaling بكل كتاب tanpa hujah dalam perkara akidah dan dalam urusan iman tanpa disertai dengan ilmu, tanpa disertai dengan keyakinan, tanpa kejujuran, hal itu tidak akan memberi manfaat bagi pelakunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para ulama salaf dalam perkara buruk وفي الحديث مسائل أخرى عقدية وفقهية لا يساعد وقت الدورة على بيانها ولكن من أهم ذلك من الناحية الفقهية وهي فائدة ظاهرة في الحديث أن الإشارة المفهمة من المصلي لغيره لا تبطل صلاته لا تبطل صلاته فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أشارت لأختها أسماء فهي تصلي إشارتين مفهمتين الأولى أشارت برأسها إشارة مفهمة أن نعم والثانية عند أن قالت لها ما شأن الناس وهي الأولى ما للناس فأشارت بيدها نحو السماء فقد جمعت بين إشارتين الأولى بيدها والثانية برأسها ولم يبطل ذلك صلاتها فإن قال قائل لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم فالجواب أن الله تعالى يعلم وهذا من الأمور التي أقرت في زمن الوحي Di dalam hadis ini ada permasalahan-permasalahan yang lain yang kaitannya dengan perkara akidah dan ada juga yang berkaitan dengan permasalahan fikih. Namun waktu daurah ini tidak mencukupi untuk menerangkan tentang hal itu seluruhnya. Namun di antara yang terpenting yang perlu untuk kita terangkan dalam hal ini adalah salah satu permasalahan fikih yang faedahnya jelas disebutkan di dalam hadis ini bahwasanya memberi isyarat di dalam sholat berupa isyarat yang difahami oleh orang lain sementara dia sedang mengerjakan sholat itu tidaklah membatalkan sholatnya karena ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau di dalam sholat beliau memberi isyarat kepada saudarinya yaitu Asma dalam keadaan beliau sedang mengerjakan sholat. Ada dua syarat yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang kedua yang merupakan isyarat yang dipahami oleh yang lain. Yang pertama disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha mengisyaratkan dengan kepalanya. Di mana beliau memberi isyarat yang dipahami oleh saudarinya yang maknanya adalah na'am atau niat. Kemudian isyarat yang kedua yaitu ketika Asma bertanya kepada Aisyah yang sedang sholat, Apa yang dialami oleh manusia? Ada apa dengan kaum muslim? Dan kemudian Aisyah pun memberi isyarat dengan tangannya sambil beliau menunjuk ke arah langit. Maka di sini Aisyah radhiyallahu anha menggabungkan antara dua isyarat di dalam sholat dengan tangannya dan dengan anggukan kepalanya dan hal ini tidaklah membatalkan sholat Mungkin ada yang mengatakan bahwa boleh jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Aisyah. Maka jawabannya, kalau seandainya Nabi tidak mengetahui namun Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Sebab hal ini termasuk di antara perkara-perkara yang ditakdir, yang disetujui pada zaman turunnya wahyu. Dalam artian kalau seandainya hal itu membatalkan salat, maka pasti akan turun penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan tentang batalnya salat. ومن الفوائد الظاهرة الفقهية في هذا الحديث جواز خطاب غير المصلي للمصلي إذا كان يحتاج إلى ذلك وأن المصلي يجيبه إشارة لا لفظا فإن أسماء خاطبت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تصلي ما شأن الناس فأجابتها إشارة ثم خاطبتها مرة أخرى مستفهمة هل ما يحدث آية فأشارت إليها إشارة أخرى برأسها أن نعم yang kaitannya dengan faedah fikih dalam perkara ini. Yaitu bolehnya orang yang tidak sholat berdialog dengan orang yang sedang sholat apabila hal ini dibutuhkan. Adapun orang yang sedang sholat maka dia menjawab dengan syarat Jangan dia menjawabnya dengan lapor. Di mana semangat itu bertanya, berdialog dengan umur ini Aisyah radhiyallahu taala dalam keadaan Aisyah sedang mengerjakan sholat. Maka Asma bertanya, ada apa dengan manusia? Maka dijawab oleh Aisyah radhiyallahu taala dengan isyarat. Lalu kemudian setelah itu Asma bertanya lagi kepadanya, berdialog lagi kepada Aisyah apakah ini termasuk tanda kekuasaan? Maka dijawab lagi oleh Aisyah dengan mengisyaratkan kepalanya yang bermakna na'am atau iya. Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, haddatsana Ismail قال حدثنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دليل أبو هريرة dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, "Dahuni ma taraktukum, inna ma halaka man kana qablakum bi su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim, fa idza nahaytukum 'an shay'in fajtanibuhu, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, biarkanlah aku terhadap apa yang telah aku tinggalkan untuk kalian karena sesungguhnya yang menyebabkan binasanya orang-orang sebelum kalian di mana mereka terlalu banyak bertanya dan mereka suka menyelisihi nabi-nabi mereka maka apabila aku melarang kalian dari sesuatu maka jauhilah dan apabila aku perintahkan kalian terhadap sesuatu, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. هذا الحديث الشاهد منه للاقتداء أو لباب الاقتداء وكتاب الاعتصام ظاهر فإن من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم امتثال أوامره واجتناب نواهيه وهذا هو الاعتصام حيث يلزم الإنسان الطاعة بامتثال الأوامر ما استطاع ويجتنب النواهي ولما كانت النواهي مقدورا على تركها واجتنابها لم يقيد تركها بالاستطاعة لأنه مقدور على تركها واجتنابها لكن المأمورات لما كان يعرض لها بعض العوارض التي قد يعجز العبد عن القيام بالأمر أو عن القيام ببعض الأمر أو بصفته كالقيام للصلاة قال فأتوا منه ما استطعتم هذا ini yang menjadi inti dari korelasi hadis ini dengan anjuran untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan komitmen terhadap Al-Tidak dan Sunnah itu sangat jelas. Di mana termasuk di antara mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Maka inilah yang disebut al-iktisam, berpegang teguh kepada al Al-Bidah dan Sunnah. Di mana seorang hamba wajib hukumnya untuk taat kepadanya dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan larangannya Maka tak kala larangan-larangan tersebut merupakan perkara yang mampu untuk ditinggalkan. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengkhususkannya dengan sesuai kemampuan kalian. Ini kaitannya dengan sesuatu yang terlarang. Hal ini disebabkan karena siapa saja mampu untuk meninggalkan sesuatu sehingga tidak terikat dengan kemampuan seseorang. Berbeda halnya dengan perintah-perintah. Maka terkala seseorang terkadang mengalami sesuatu yang menyebabkan dia tidak mampu semua perintah atau sebagian dari perintah tersebut maka disesuaikan dengan kemampuannya seperti berdiri ketika mengerjakan salat oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hal perintah Fakku masyarakat kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian وفي قوله صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتكم حث على الاعتصام بالشرع المذكور بالشرع المنزل بما انتهى إليه من أمر الشرع إلى العبد لأن طلب الزيادة وعدم الاكتفاء بما كفى الله به عباده يدل على عدم القناعة ويدل على الرغبة في التغيير والتبديل وهذا يجر إلى الاعتراض على الشرع ويجر إلى الإحداث في دين الله عز وجل وإنما ديننا مبني على القبول والتسليم والانقياد والاكتفاء بالشرع عما سواه فإن الله عز وجل قد كفانا بما أنزله على نبيه ولو كان لنا مصلحة في الزيادة لزادنا صد صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتكم biarkan aku terhadap apa yang telah aku tinggalkan kepada kalian dari agama ini. Maka ucapan ini merupakan bentuk anjuran kepada umatnya untuk berpegang teguh dengan syariat yang telah disampaikan, yang telah diturunkan, yang telah sampai kepadanya dari perkara agama ini tanpa melakukan penambahan-penambahan sebab meminta adanya penambahan dan tidak merasa cukup dengan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala cukupkan kepada hamba-hambanya maka itu menunjukkan adanya ketidakpuasan hamba tersebut dan menunjukkan adanya keinginan untuk mengganti atau mengubah-ubah apa yang terdapat di dalam agama ini dan hal ini dapat menyebabkan seseorang terseret ke dalam sikap mengkritisi syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menolak syariat yang diturunkan oleh Allah dan dapat menyerah pula untuk melakukan hal-hal yang baik di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya agama kita ini dibangun di atas prinsip menerima dengan seluruhnya berserah diri dan tunduk serta mencukupkan dengan apa yang telah disyariatkan sehingga tidak satu butuh kepada yang lainnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah mencukupkan kepada kita dengan apa yang Allah turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ada kemaslahatan dengan melakukan penambahan di dalam urusan agama ini, maka pastilah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita sekalian. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سبب هلاك من قبلنا أو من قبلنا هو سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم وهذا تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلك الذين هلكوا من الأمم قبلها لأن كثرة الأسئلة والاختلاف على الأنبياء يدل على عدم الاكتفاء بما جاء من عند الله وعدم الاعتصام به ولو أن الناس اكتفوا بما كفاهم الله عز وجل به لسلموا في دينهم ودنياهم النبي صلى الله عليه وسلم مضيتنا إلى نفسه يبين orang ورأى sebelum kita. هل itu disebabkan كما mereka terlalu banyak bertanya dan sikap mereka yang selalu menyisihi apa yang datang dari nabi-nabi mereka. Maka ini adalah merupakan bentuk tahzir peringatan terhadap umat ini. Jangan sampai umat ini menempuh metode orang-orang yang mereka telah binasa dari umat-umat sebelumnya. Sebab terlalu banyak bertanya dan menyelisihi apa yang datang dari para nabi tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa mereka tidak merasa cukup dengan apa yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa dan menunjukkan sikap mereka tidak berpegang teguh dengan kita Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya mereka merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa cukupkan untuk mereka maka niscaya mereka akan selamat baik dalam urusan agamanya demikian pula dalam urusan dunia. Lalu kemudian berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala pada bab yang ketiga dari kitab al iqtisar di kitab al Sunnah bab ma yukrahu min kasrat as-su'al wa takallufi ma la ya'nihi وقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم بل apa yang dibenci dari terlalu banyak bertanya dan membebani diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya dan tentang firman Allah Subhanahu wa taala janganlah kalian bertanya tentang sesuatu yang apabila nampak bagi kalian jawabannya justru akan memperburuk kalian. هذا هو الباب الثالث من أبواب kitab الاعتصام بالكتاب والسنة وهو باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه فإن هذا يخالف الاعتصام فكثرة الأسئلة وتكلف الإنسان ما لا يعنيه بحثا وتنقيبا وتفتيشا يدل على عدم الاكتفاء والاعتصام بالوحي المنزل كتابا وسنة وأن هذا من أسباب الذم والفتنة ولهذا قال الله عز وجل لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم أي أنكم تفتتحون على أنفسكم أبوابا مغلقة كانت المصلحة والخير والعافية في بقائها كذلك فإذا طلبتم فتحها وكشفها والتنقيب عنها ساءكم ذلك وجنيتم على أنفسكم بعدم الاكتفاء والاعتصام bagi ini yaitu bab yang ketiga dari bab berpegang teguh pada kitab Allah dan Sunnah yaitu bab apa yang dibenci dari terlalu banyak bertanya dan membebani diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Sebab perkara ini memiliki sikap seorang dalam hal berpegang teguh pada kitab Allah dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seseorang banyak bertanya dan membebani diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, baik membahasnya atau melakukan penelitian terhadapnya, ini adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa dia tidak merasa cukup dengan apa yang diturunkan oleh Allah Azza dan menunjukkan bahwa dia tidak berpegang teguh dengan waktu yang diturunkan baik kita Allah atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga menunjukkan bahwa ini termasuk di antara sebab-sebab perjalanan seseorang dan sebab-sebab terjatuhnya seseorang ke dalam fitnah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya jangan kalian bertanya tentang hal-hal yang apabila kalian telah nampak jawabannya justru akan memperburuk kalian. Maksudnya bahwa jangan kalian membuka terhadap diri diri kalian pintu-pintu yang tertutup yang kemaslahatannya, kebaikannya, keselamatannya apabila membiarkan pintu itu dalam keadaan tertutup. Sehingga ketika apabila kalian membuka agar pintu itu dibuka dan disingkat, lalu kemudian kalian berupaya untuk mengorek oreknya melakukan penelitian terhadapnya, justru akan membuat kalian semakin buruk. Dan ini adalah merupakan bentuk kejahatan yang kalian perbuat terhadap diri diri kalian ketika kalian tidak merasa cukup dengan apa يشبه المبتدع الله سبحانه وتعالى المبتدع الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يزيد الفقري قال حدثنا سعيد قال حدثني نقيل عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن أبيه زيد سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو النبي صلى الله عليه وسلم قد إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فبهتم من أجل مسألته فتنبي تسمحه كان كجاهلة من قد انتصار فكان كل مسلمين على أساس أن يبرتاد تحت سسوته yang tidak diharamkan akhirnya diharapkan disebabkan karena pertanyaannya tersebut. هذا الحديث الأول من أحاديث هذا الباب وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته والشاهد منه للباب وللكتاب أن هذا لم يكتفي بما جاء به الشرع حيث سكت عن أشياء رحمة بنا غير نسيان فلما سأل عنها من سأل حرمت لأجل مسألته فأدخل الحرج على نفسه ابتداء وعلى الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها تبعا فلذلك حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أعظم الناس جرما وبهذا تعلم أن الاعتصام بالكتاب والسنة سلام لك سلامة لك ولغيرك وكفاية لك ولغيرك وأمان لك ولغيرك Ini adalah hadis yang pertama dari hadis-hadis yang disebutkan di dalam bab ini. Yaitu sabda Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sesungguhnya manusia yang paling besar kejahatannya terhadap kaum muslim adalah orang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diharapkan lalu kemudian diharapkan disebabkan karena pertanyaannya yang menjadi inti dari bab ini bahwa orang yang bertanya ini merasa tidak cukup dengan apa yang telah disebutkan di dalam syariat di mana syariat itu perkataan dia dan menjelaskan beberapa hal-hal menjadi dia dalam menjelaskan sesuatu sebagai bentuk rahmat dari Allah untuk kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala lupa untuk menjelaskannya maka tatkala ada seseorang yang kemudian dia menanyakan sesuatu yang asal hukumnya bukan termasuk perkara yang haramkan, namun dengan sebab pertanyaannya akhirnya diharamkan dengan sebab pertanyaan tersebut sehingga hal itu menyebabkan dia memberi kesempitan terhadap dirinya dan juga kepada umat dengan pertanyaannya menyempitkan dirinya ini yang pertama kemudian menyempitkan umat secara umum sehingga seterusnya di Allah Subhanahu wa taala mewariskan bumi ini untuk siapa saja yang berjalan di atasnya. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghukumi orang yang bertanya seperti ini adalah manusia yang paling besar kejahatannya terhadap kaum muslimin. Maka dari sini diketahui bahwa berpegang teguh kepada Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan bentuk keselamatan untukmu dan untuk selainmu dan merupakan kecukupan untukmu dan juga kepada selainmu dan juga merupakan bentuk keamanan untukmu dan juga untuk selainmu. وفي الحديث تحذير للمسلم أن يكون مفتاحا للشر وسببا لإدخال البلاء على المسلمين بقول أو بعمل فكم من الناس افتتحوا أبواب شر وفتن وضلالات وأدخلوا على الأمة شرا كثيرا فحملوا أوزارهم وأوزار من أضلوهم بغير علم عياذا بالله Di dalam hadis ini merupakan bentuk peringatan dari terhadap kaum muslimin. Jangan sampai seseorang menjadi kunci yang membuka pintu kejahatan dan menjadi sebab dimasukkannya hal-hal yang mendatangkan musibah bagi kaum muslimin baik dengan ucapan atau dengan perbuatan berapa banyak dari kalangan manusia mereka membuka pintu-pintu kejahatan membuka pintu-pintu fitnah dan kesesatan sehingga mereka memasukkan ke dalam umat ini begitu banyak keburukan sehingga mereka pun memikul dosa-dosanya dan dosa-dosa orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu waliyahulillah. Nah. Lalu kemudian berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبان قال حدثنا مهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر يحدث عن بشر ابن سعيد عن زيد بن ثابت حديثه بروايه عند زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير فهو النبي صلى الله عليه وسلم مقبول سبوعه الى المسجد دليل ان من كتب فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم beliau mengerjakan salat dalam ruangan tersebut beberapa malam. Hatta istana'a ilaihi nasun. Hingga kemudian ada beberapa kumpulan orang mereka berkumpul untuk mengikuti salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. ثم فقروا صوتا ليلة فظنوا أنه قد نام. Lalu kemudian mereka yang tidak mengikuti salat Nabi, mereka pun kehilangan suara beliau pada suatu malam sehingga mereka menyangka bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah tidur. Fajr ba'duhum yatanahnahu biyuq liyakhruj jayi. Maka sebagian mereka itu berdehem. Hmm. Namanya denung. Hah? Agar kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk menemui mereka. فقال باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعني فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج وصلى في رمضان في المسجد واتخذ لنفسه حجرة من حصير داخل المسجد ليصلي فيها فصلى بصلاته أقوام ليلتين أو ثلاث ثم تتابع الناس وكثروا كما في الروايات الأخرى ولكن من أرسله الله رحمة للعالمين خشي أن تفرض هذه الصلاة على أمته فيعجز عن القيام بها فلم يخرج إليهم فتنحنح بعضهم تنبيها له على وجودهم ظنا منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل لهم ولكنه خرج إليهم وأخبرهم أنه لم يخف عليه اجتماعهم وأنه لم يمنعه من الصلاة بهم إلا خشية أن تفرض عليهم فيعجزوا فيقعوا في الإثم فترك ذلك رحمة بهم هذه على حقيقة yang disebutkan pada bab tentang apa yang dibenci dari banyak bertanya dan membebani diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkala beliau keluar dan beliau mengerjakan sholat di gunung Ramadhan di dalam masjid, beliau membuat untuk diri beliau pribadi satu ruangan dari anak-anak kita di dalam masjid. Agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat di dalamnya. Dan kalau beliau mengerjakan sholat di mana orang, maka ada sebagian orang mereka pun mengikuti sholat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu berlangsung selama dua malam atau tiga malam. Lalu kemudian semakin bertambah jumlah kaum muslimin sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain yang mana mereka juga ingin mengikuti sholat Nabi alaihi salatu wassalam akan tetapi beliau adalah seorang hamba yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi seluruh alam beliau khawatir jangan sampai amalan itu menjadi sesuatu yang diwajibkan kepada kita yang menyebabkan mereka tidak mampu untuk menegakkannya. Hal ini yang menyebabkan Nabi tidak keluar dari rumahnya untuk bertemu dengan mereka. Hal ini menyebabkan ada sebagian dari para sahabat ada yang berjalan dengan tujuan untuk mengingatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia menyangka bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memahami tentang berkumpulnya mereka. Namun kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menemui mereka dan memberitakan kepada mereka bahwa tidak tersamarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adanya perkumpulan mereka untuk mengikuti sholat Nabi. Namun tidak ada yang mencegah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk keluar menegakkan sholat malam kecuali adanya kekhawatiran jangan sampai sholat itu menjadi sesuatu kewajiban atas mereka yang menyebabkan mereka tidak mampu melakukannya dan hal itu menyebabkan mereka terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Maka inilah yang menyebabkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan sholat ketika itu sebagai bentuk rahmat terhadap umatnya. وفي هذا الحديث دليل على أن الشرع إذا أغلق بابا فتح للناس بدائل تلبي حاجاتهم ورغباتهم وتطلعاتهم ولهذا نظائر كثيرة في شريعة الله عز وجل فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما ترك الصلاة بهم جماعة وبين لهم العلة في ذلك فتح لهم بابا آخر يلبي رغبتهم في عبادة الله والازدياد من ذلك على سبيل التنفل والتطوع فحثهم على أن يصلوا في بيوتهم وأن صلاتهم في بيوتهم أعظم أجرا من صلاتهم في المسجد إلا الصلاة المكتوبة بداية Juga terdapat dari yang menunjukkan bahwa syariat ini apabila menutup satu pintu untuk mereka, satu amanat untuk mereka, untuk manusia, maka syariat ini selalu mendatangkan pengganti. Pengganti yang memenuhi apa yang menjadi keinginan mereka dan apa yang menjadi semangat mereka untuk menjalankan amanah-amanah ibadah. Dan hal yang ada yang seperti ini itu banyak sekali permasalahannya di dalam syariat. Di dalam di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala meninggalkan sholat berjamaah dengan para sahabat, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sebab mengapa beliau tidak keluar dari rumahnya untuk memimpin sholat malam bersama dengan para sahabatnya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membukakan untuk mereka pintu amalan yang lain yang memenuhi keinginan mereka untuk beribadah dan menambah kebaikan sebagai bentuk penambahan amalan-amalan nafilah, amalan-amalan sunnah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan mereka untuk sholat di rumah-rumah mereka. Karena sesungguhnya mengerjakan sholat di rumah-rumah itu lebih besar pahalanya daripada mengerjakan sholat di masjid kecuali sholat yang wajib. Berkata di Berkata Imam Bukhari rahimahullah taala حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا ابو اسامه عن قريش بن ابي برده عن ابي برده عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال الانجليزي روايه النبي ابو موسى الاشعري رضي الله عنه يقول هذا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشياء كرهها bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ditanya tentang beberapa hal yang beliau membencinya. Falamma taru alaihi masalah taqadim Maka ketika mereka memperbanyak pertanyaan-pertanyaan kepada Nabi, maka Nabi pun marah. Bapak Saduni. Lalu kemudian Nabi mengatakan, silahkan kalian bertanya kepada Bapak Mahadu kepada yang Rasulullah Nabi. Maka berdirilah seorang lelaki. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, siapa ayahku? Kala maka Nabi menjawab, Abu Kasudaba, ayahmu bernama Sudaba. ثم قال آخر فقال يا رسول الله من أبي بل أبديت هذا ولم يغير فيه بل أبديت يا بطان ويا رسول الله هل غيرت ثيابك فقال أبوك سالم مولى شيخه maka Nabi menjawab, ayahku bernama Salim, maulah syaitan. Pada kata Abu Nabi wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-ghadab, qala inna natubu ila Allah azza wa jalla. Tatkala Umar melihat Apa yang terdapat pada wajah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari kemarahan, maka Umar pun mengatakan, sesungguhnya kami bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. وهذا الحديث مناسبته لباب ما يكره من كثرة السؤال والتكلف لما لا يعنيه ظاهر فإن السلامة لا يعادلها شيء ولأن كثرة السؤال والتنقيب والتفتيش قد يشعر بعدم الاكتفاء وربما فتح كما في الأحاديث الأخرى على السائل وعلى غيره أبوابا من الشر ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر عليه غضبا فقال سلوني كالمعاقب لهم فقال سلوني فسأله أبو حذافة فسأله رجل فقال من أبي وكان ينسب إلى غير أبيه فقال أبوك حذافة لأبيه تطمئن لصحة نسبه فإنه كان ينسب إلى غيره وسأله آخر من أبي فقال أبوك سالم ففطن عمر الفاروق رضي الله عنه لما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب فقال إنا نتوب إلى الله عز وجل أي من كثرة المسائل التي قد لا تحمد عواقبها وهذا يدل على أن المطلوب الاعتصام بالكتاب والسنة والاكتفاء بما كفى الله عز وجل به عباده Dan korelasi hadis ini dengan bab yang disebutkan tentang hal-hal yang dibenci dari banyak bertanya dan mengobati diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat itu sangat jelas sekali. Di mana keselamatan itu tidak ada bandingannya dengan sesuatu apapun. Dan banyak bertanya, banyak untuk mendetailkan sesuatu. Hal itu mengesankan bahwa orang tersebut tidak merasa cukup dengan apa yang datang dari Allah dan di Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan boleh jadi sebagaimana disebutnya dalam hadis-hadis yang lain, hal itu akan membuka pintu-pintu kejelekan bagi si Oleh karena itu, tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya dan mereka memperbanyak pertanyaan pertanyaan ketika itu, maka Rasulullah pun marah. Sehingga Nabi pun mengatakan kepada mereka, silahkan kalian bertanya aku Nabi mengucapkan ini itu untuk memberi hukuman kepada mereka, menunjukkan kemarahan Nabi kepada mereka. Maka beliau mengatakan, tanyalah kepada aku Maka ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam kepada selain ayahnya, maka dia pun ingin mendapatkan jawaban yang pasti dan Nabi tentang siapa ayahnya. Maka dijawablah, ayahmu adalah Buddha. Maka mendengarkan jawaban itu, orang ini pun merasa tenang dengan kebenaran penisbatan dia kepada ayahnya tersebut, yaitu Buddha. Lalu kemudian ada lagi yang lain yang bertanya kepada Nabi tentang tentang siapa ayahnya. Maka diterangkan pula oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ayahku bernama Salim. Maka hal ini pun dipahami oleh Umar Al Faruq Rasulullah taala Tatkala beliau melihat ada perubahan wajah pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada terdapat perubahan wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa beliau marah. Maka beliau pun mengatakan, sesungguhnya kami bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bertaubat dari terlalu banyak bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang boleh jadi banyaknya pertanyaan tersebut akan mengakibatkan hal-hal yang tidak terpuji. Maka ini menjelaskan kepada kita bahwa yang dituntut oleh seorang hamba adalah berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan merasa cukup dengan apa yang Allah Azza wa Jalla cukupkan kepada para hambanya dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita cukupkan sampai di sini kuat dan insya Allah kita lanjutkan pada hari melanjutkan pembahasan kita bernikah dari mana hadis dari Allah Subhanahu wa ta'ala ada satu bisa yang berkata